maka tahu ada Allah dan Allah telah mengancam bahwa ada yang menjanjikan karena tahu ada mengancam Menjadikan penjadikan kebaikan bahwa tahu ada Menjadikan kejelekan Allah telah mengancam Ha'ulah ilmu mustanfi'in mereka mereka orang-orang yang tenggelam dalam syahwat wal khaibin dan tenggelam dalam syubhat perhatikan dengan karena orang-orang yang hapuslah seluruh amal mereka di dunia dan di akhirat dan mereka adalah orang-orang yang belum inilah maksud pokok penjelasan doa ayat ini yaitu Allah memberitakan dan di tengah-tengah umat ini man ada orang yang Islam ta'afi kholaqihi Bulan dalam fitnah syahwat karena atil umam sebagai umat-umat sebelum umat ini tanpa Bulan dalam syahwat Fakhodo dan tenggelam dalam subhat kalau dikhodu sebagaimana orang-orang terdahulu tenggelam dalam subhat. Dan mahu dan Allah mencela mereka karena hal itu dan Allah mengancam memberikan ancaman pada mereka karena itu. Semua kemudian habdahum Allah mendorong mereka untuk mengambil pelajaran dengan orang-orang sebelum mereka. Allah katakan tidak akan datang pada mereka cerita orang-orang sebelum mereka yaitu kaum Nuh, Ad dan Samud Ibrahim, Madian, dan Mu'tafikat. Mu'tafikat apa itu? Hmm? itu maksudnya itu atau tuh Rasul hubul telah datang pada mereka para rasul dengan doa Bapak Bapak dan telah kami sampaikan di depan bahasanya taat taat pada Allah dan Rasul yang merupakan sifat orang-orang beriman adalah diijak adalah ke eh, <coughs> kebalikan mawasafallahu bihi haula sifat yang Allah berikan untuk mereka mereka yaitu menjumpai kurun lima orang-orang terdahulu jadi zaman ya Wadama man yaf'alu dzalika dan Allah mencela orang-orang seperti itu dan memerintahkan untuk Nabi SAW untuk berjihad terhadap orang kafir dan munafik setelah ayat ini maka perintah dan celaan tersebut Dari non adalah bukti adanya perintah untuk berjihad menghadapi haula ilmustamji'in mereka mereka orang yang tenggelam dalam syahwat buat al-khaibin orang-orang yang tenggelam dalam ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول الآية على ذلك أصحاب أصحابه رضي الله عنهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذن كما أخذت الأ لتأخذن لتأخذن لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وسبرا بسبر وباء بباء حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر دب دب دب جحر دب لا دخلتموه قال أبو هريرة اقرأوا اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل الناس إلا هم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه ما أشبه الليلة بالبارهة هؤلاء بنو إسرائيل سبحنا بهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم أشبه الأمم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهد وهديا تتبعون أملهم هزل هزل الكزة بالكزة غير أني لا أدري أتعبدون أتعبدون الأجل إجل أم لا وعن حذيفة بن بن اليمني رضي الله عنه قال المنافقون الذين منكم منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف قال أولئك كانوا يخفون يخفون نفاق نفاقهم نفاقهم وهؤلاء أعلنوهم ثم قال هل ini Allah adalah alkitab yang ditunjukkan oleh alkitab itu adanya di antara umat ini yang mengikuti umat-umat sebelumnya yaitu min musyafah tiba di hadil umat itu bagian umat ini meniru ulil kurun al generasi masa silam fitunya berkaitan dengan masalah dunia yaitu dalam masalah fitnah syahwat, fitin dan berkaitan dengan masalah agama yaitu fitnah subuhat Wazama man yaf'alu dzalika dan celaan dan celaan terhadap orang yang melakukan hal itu Dalat alaihi aidan juga ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata awal awalatil ayat dan ayat pun ditafsirkan ala zalika dengan makna hal itu celaan terhadap atau pasal dengan orang-orang sebelum kita juga adalah tafsir ashabu dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah anhu atau eh, atau ini Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan mengambil mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Sehasta demi sehasta, disengkal demi disengkal, bukaan bukaan sedebat demi sedebat. Atau sampai-sampai seandainya ada seorang dari mereka yang masuk ke dalam lubang biawak kurun kata kholtumuhu tentu kalian juga akan masuk lubang biawak kurun Apalah Abu Hurairah dan mengatakan ya mengutip hadis kemudian mengatakan ikra'u ijib kalau bacalah jika kalian mau dan lagi kami kau beli pemukau asyad ini kumpul artinya apa menurut pemahaman Abu Hurairah hadis nabi tadi adalah penjelasan untuk yang mengatakan adanya tasabbuh ini penjelasan untuk ayat dan lagi untuk itu berikum kalau pun asyadu ini kumpulan Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah apakah sebagaimana dilakukan oleh orang Persia, Romawi dan ahli kitab maka Nabi katakan tidaklah manusia tidaklah manusia kecuali bukan eh, tidaklah manusia kecuali mereka. mereka. lihat nah, footnote 3 hadis ini memiliki syawahid penguat level Imam Sahihain dari Muslim kitab sunan dan kitab kitab musnah Mu'alib penulis Alimam eh, Sahisan Demiyah mendatangkan sebagian syawahid tersebut dalam kitab ini amal amal hadis bihadzal lebih adapun hadis dengan lafaz semacam ini maka di sini disyaratkan oleh Al-Habib Ibn Katsir tafsirnya dengan sedikit perbedaan lapak maksudnya bin Yasirin dengan sedikit perbedaan dalam beberapa lapak Kemudian dikomentar oleh Ibnu Kathir bahwa hadis lalu syahidun di sahih. Hadis ini memiliki syahid penguat dalam kitab sahih. Kalau untuk Sedangkan yang meriatkan hadis ini dengan lafaz semacam ini itu diriatkan oleh Ibnu Jarir dalam di sana. Yang meriatkan hadis dengan bunyi dengan redaksi semacam di atas itu Ibnu Jarir dengan sanatnya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat di atas, Ibnu Abbas mengatakan betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Kaulah Ibnu Israel, mereka-mereka Bani Israel, kita serupai mereka. Kita menyerupai mereka. Salah tanda ilmu Abbas itu dijelaskan oleh ilmu dunia dalam Ini di Ibnu karena laku fil riha. Untuk membaca ayat karena tidak namun kebelikum Haulai Bani Israel sebelah Nabi Mereka dari Israel Kita sumpah La'aklamu ila anahu mukal Aku tidak mengatai kecuali Nabi SAW mengatakan Waladina subhidhi latat tatu'unna tatabbu'un nahum hatta law rajulun ghadabin la Allah zat yang ku ada di tangannya, dan akan mengikuti mereka sampai-sampai seandainya ada eh, seseorang dari mereka yang masuk lubang dia wak gurun, tentu kalian pun akan ikut memasuki akan ditafsirkan berbasis dengan tasawuf. dipahami oleh Abu Hurairah bahasanya uh, eh, makna ayat itu adalah tidak selain Nabi dalam hadis tentang masalah asas dan dari Ibn Aswad, eh, Ibn Mas'ud Rasulullah anhu mengatakan, antum kalian adalah oh, umat yang paling mirip dengan Bani Israel. Santan wahadian dalam hadian perilaku lahiriahnya, santan dan dalam gerak geriknya kalian akan mengikuti aman mereka persis sebagaimana miripnya kubah miripnya anak panah dengan anak panah namun aku tidaklah tahu apakah kalian itu menyembah anak sapi atau kaki. dari Uzaifah bin Yaman Rabbul Anhu sudah mengatakan orang-orang munafik minkum yang ada di tengah kalian saat itu saat dia saat masa sahabat kalau bapaknya Rasul hanya pada saat ini lebih jelas daripada orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam masa Rasul hidup kami yang mendengar ucapan Nabi kami mengatakan apa yang maka bagaimana bedanya beliau mengatakan <coughs> Ulaika dulu kalau orang munafik di masyarakat mereka menyembunyikan sifat mereka Tidak ada banyak menghujat Islam di hadapan umat Islam misalnya cuma di hadapan kalangan mereka sendiri nah, hal dan anak-anak sedangkan orang-orang munafik sekarang mereka terang-terangan menampakkan kemunafikannya kebenciannya terhadap Islam mereka tidak jelas tentang Hudzaifah bin Yaman tutup satu sudah seorang sahabat yang mulia namanya Hudzaifah bin Hasan bin Jabir al-Asadi Al-Yaman di sini itu bukan maksudnya itu orang Yaman bukan Al-Yaman di sini adalah lakab abihi atau abihi abihi lakabu abihi adalah lakab gelar untuk bapak beliau yaitu Hasan dan sahabat Nur Zaifah ini disebut dengan Sahibus Sirri Rasulullah pemilik pemegang rahasia Rasulullah SAW fil munafikin berkaitan dengan orang-orang munafik. Kenapa? Bapak akbarhu Nabi memberitahu kepada Hudayfa bin Yaman biasmaihim nama atau daftar nama orang-orang munafik wastak wastak tamahu namun Nabi meminta Uzaifah untuk menyembunyikannya maka dia pun menyembunyikan menjaga rahasia Rasulullah Sallallahu sehingga para sahabat semacam Umar bin Khattab ketika ada orang yang meninggal dunia Iya. Saya kalau zaman punya latihnya tempat di mana nggak ada nggak kepergian depan kiosnya masih karena nggak boleh nggak ada orang munafik tahu tentang nama-nama orang munafik deh tidak depan jelasnya kan kalau depan tak jelas apa nggak jelas berhenti masuk Uhudan beliau mengikut perang Uhud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar Umar mengangkat dia menjadi eh, gubernur al Anhu mewakili Umar bin Khattab Al-Madain untuk gubernur negara Madain satu daerah di Persia. Koma wilayah maka beliau melaksanakan kewajibannya amanah gunung tersebut dan qiyam dengan sebaik-baik dan beliau juga lah yang membuka daerah Hamdan, Mah dan Hamdan dan beliau diajak damai oleh eh, penguasa daerah Nahawun karena banyak para sahabat bertanya pada Rasul Anil Khair tentang kebaikan dia beliau Yas'alhu bertanya kepada Nabi Anil Syari tentang Maka fata ayaka afihi khawatir terus beliau meninggal Rasulullah Anhu di Madain ya, Madain tempat beliau berkuasa jadi gubernur di tahun 36 dan yang dimaksud Sahih Busiri adalah Sahih Busiri tentang daftar nama orang-orang munafik tidak sebagaimana kewafat orang sufi mereka mengatakan Sahih Busiri ini adalah ilmu rahasia ya <coughs> tidak ada ilmu rahasia ya. Rasulullah yang katakan namun saya gusur di sini maksudnya adalah saya gusur tentang nama-nama orang Terima فقال أبشروا وأملوا من يستركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط كما بسطت كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتسلكوكم كما أهلكتهم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر وإنما يخاف tentang uh, perkataan Hudayfa bin Yaman yang sebelum tiga kejadian di Banjir Umam Banjir Umam itu ya, tempat kumpulan hadis jadi sana dikatakan wahum lahu bisin diberi kode sin oleh penulisnya. Artinya maknanya perkataan Hudai bin Yaman tadi dapat dijumpai dalam riwayatnya itu Abi Syaibah. Wa Wah sunnah maka datang adapun sunnah baca bil ikhbar maka sunnah atau hadis datang memberitakan musyabah bihim fil adanya kesumpaan dengan orang-orang masa silam tentunya berkaitan dengan masalah sebuah, uh, eh, sahawat dan masalah hal tersebut dan melakukan hal tersebut demikian pula itu berkaitan dengan masalah agama atau syubhat. Adapun yang pertama yaitu kesamaan dalam masalah dunia maksudnya adalah al istinfaq tak khalaq menikmati kesenangan dunia yaitu fitnah syahwat. fitnah. antara bentuk yang pertama adalah mencoba orang kafir, ahli kita atau yang lainnya juga syahwat dalam masalah syahwat. Karena pisang hai dalam dia sudah mencuri dan memutuskan dari Amr bin Auf. Ini footnote. Itu seorang sahabat yang mulia Amr bin Auf al Ansari. Halif sekutu dari Amr bin Lu'ay. Dia mengikuti perang Badar bersama Rasulullah SAW tinggal di Madinah namun malah akbalahu tidak punya keturunan. Dia meriatkan hadis dari Nabi cuma satu hadis. Satu hadis saja. Dan hadis dari Amr bin Auf ini diriwayatkan oleh Al-Musawir bin Mahkomah. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Auf adalah hadis jadi hadis ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ini inilah satu-satunya yang Allah bin Auf. Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain. Ya, jizyah dia untuk mendatangkan, untuk pulang membawa jizyah orang-orang Bahrain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah ahli Bahrain, membuat perdamaian dengan ahli Bahrain wa amar alim dan mengangkat bagi amir mereka bagi gubernur Bahrain wakil nabi untuk Bahrain tapi mengangkat sahabat bernama Al-Ala bin Hatrami jadi jadi gubernur Al-Ala bin Hatrami kemudian Nabi mengutus Abu Ubaidah sejarah untuk ke Bahrain untuk mengambil jizyah dan membawanya ke Madinah Fakadima Abu Ubaidah maka tibalah Abu Ubaidah di Madinah di Malin min dengan membawa harta yaitu harta jizyah dari Bahrain. Maka orang Ansar mendengar tibanya Abu Ubaidah bahwa Abu sholat tahajud. Mereka pada datang pada sholat subuh. Pada datang ke masjid Nabawi. Akhirnya mereka pada enggak sholat di masjid-masjid sekitar Madinah. Orang-orang yang sekarang Madinah karena ada beberapa masjid di sekeliling di Madinah, sekitar Madinah. Pada pagi itu ke Masjid Nabawi semua. Pada pagi itu ke Masjid Nabawi semua. Maka Rasulullah. Pada masalah Rasulullah maka ketika Rasulullah salat, insyaallah kemudian salat berlalu, salat selesai, fata aradulahu. Maka mereka pun berbincang-bincang dengan Nabi menyinggung masalah maka maksudnya menyinggung itu maksudnya menyinggung masalah harta hal lalu pada Nabi bahasa <coughs> maka Rasul pun tersenyum ketika melihat mereka kemudian Nabi mengatakan Adunukum aku mengira kalian aku yakin kalian telah mendengar aku berita telah tiba bisa minal bahrai dan membuat sesuatu dari bahrai Kemudian mereka mengatakan benar wahai Rasulullah Maka Nabi mengatakan bergembiralah kalian dan berharaplah dengan harapan yang seruku mengembirakan kalian. Allah maka demi Allah malfaqa akhsya alaikum bukanlah kemiskinan yang khawatirkan menimpa kalian. Kan tapi aku khawatirkan menimpa kalian adalah antum satu dunia. Dunia nah, dihamparkan, dimudahkan untuk kalian. Bagaimana dimudahkan untuk orang-orang kalian. Akhirnya kalian pun tanah suha berlomba-lomba untuk mengejar dunia kama salah suha bagaimana orang-orang manusia seperti mati, tapi itu sih kama salah suha berlomba-lomba mengejar dunia sebelah syahwat masalah suha bagaimana orang-orang masa silam pun berlomba-lomba mengejar dunia menikmati dunia memakmurkan fitnah sahawat nah, akhirnya waktu tuzlikuhum dunia itu menghancurkan tuzlikuhum menunjukkan kalian bagaimana cara membenci kami. Bukhari Imam Muslim dan juga Abu Dawud dan ini di Ibnu Majah Ahmad dan lain-lain. Kemudian tentang Bruno eh, Bahrain yaitu Al Ala bin Hadrami yang ketiga. Al Ala bin Hadrami itu seorang sahabat nama dari Hatrami Hatrami itu nama nisbah nama, yaitu bapaknya Al-Ala nama aslinya adalah Abdullah bin Akbar bin Akbar bin Rabi'ah suku bapaknya ini adalah Alif sekutu Bani Harb bin Umayyah Kenapa disebut Hatrami Hatrami disebut dengan nisbah pada Hatul Maut Satu negeri yang terkenal di Yaman Orang Yaman nah, Amma Allah Rasulullah Rasulullah menjadikan dia amir Dulu untuk terbaik untuk ala Nabi mengatakan ala ini untuk donor terbaik kemudian dibiarkan oleh Abu Bakar tetap jadi gubernur Bahrain maka Radan al-Ala bin al hasrami ini salah satu panglima perangnya Abu Bakar di Fihu Belidah ya. pada saat perang menumpas Tumuk Berbagai ya, amiran, amiran dan ala-ala ini tetap menjadi gubernur ala Bahrain untuk dana Bahrain sampai kemudian Umar mengangkat dia sebagai gubernur untuk Kufah. Kufia kemudian ala ala ini meninggal Fitori ya kita sedang jalan menuju Kufa mau pindah tempat mau mutasi mati itulah jalan di antara keistimewaan beliau beliau adalah seorang yang mustajab doa ini <coughs> dan beliau memiliki banyak karamah di antaranya beliau bisa melewati Fatmal Bahar melewati lautan di atas kuda kita dia eh, dengan pasukannya dengan membawa pasukan terbentuk laut bertemu dengan laut akhirnya kemudian juga salah dua saat berdoa kepada Allah kemudian eh, pasukannya jajak ya bilang kebetulan yang ke lautan dan dengan kendaraannya naik kuda katakan disebutkan di yang tersebut air laut pun tidak menyentuh pelana belakang laut itu nggak nggak sampai membasahi pelana pelana kuda. Dia meninggal pada tahun 200 Hijriah sampai mengatakan tahun 40. Kemudian tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Kutub 4 dari seorang sahabat yang mulia Amir nama aslinya Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Bilal bin Muhaib al-Fahar Fahri al-Qurashi Bin Fahar al Quraisy Salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga digelari Rasulullah SAW gelarnya Amin Hadibullah Umat manusia kepercayaan umat Islam Aslam mufakiran dalam masuk Islam awal-awal Wasyahika dan juga mengikuti Sa'iran masyahid semua peperangan Dari Badar dan yang Bersama Rasulullah SAW Wawalladhi dan dialah yang Mencabut kalau paparnya ini dua lingkaran dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mau umat tapi tak tahu dengan kata diskusikan bentuknya ya, saya dan jadi bentuknya primis apa ini utang dengan utang itu dari dari besi apa buat lingkaran lingkaran lingkaran sambung sambung sambung sini kemudian cuma bentuknya lubang-lubang seperti ini kalau besi pakai kepala apa pakai pakai tutup kepala besi ketika rambut nah ketika itu nabi di baju besinya itu masuk masuk ke wajah ke airnya masuk ke wajah ya. kemudian dicabut oleh ini aku beda dengan giginya dicabut dengan gigi pasak kotak karena ya maka copotlah dua sisi terakhir beliau untuk dalam rangka mencopot sama lingkaran besi lingkaran besi yang masuk di wajah Nabi. Rasulullah. Hajar belum mengikuti hijrah yang kedua ke Habasyah. Habasyah hijrah dia kan dua kali terjadi dua rombongan. Beliau ikut yang pertama, eh, ikut termasuk rombongan yang kedua. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Walau diangkat, beliau diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai priada, sebagai panglima pasukan untuk menaklukkan Syam sebagai pengganti Khalid bin Al-Walid. Dajjal dan termasuk minal asal al asbat masuk asal seorang pahlawan mereka kebetulan di medan perang al asbat yang yang tiada tanding dia meninggal karena tahun penyakit wabah amwah pada tahun 18 dan semua anak-anak beliau meninggal dunia malamnya maka dia tidak memiliki keturunan kalau ada orang sekarang Pak mengaku keturunan Abu Bedah setelahnya sampai akhir beda dijawab putuslah ya fakat akbaron sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu memberitakan Anahu sunya Nabi SAW Bicara khawatir fitnah kemiskinan menimpa umatnya. Ini namanya khawf hanyalah Nabi mengkhawatirkan Kasat dunia terhampangnya dunia Mudahnya mendapatkan dunia Dan, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia Dan binasakan oleh dunia Lomba-lomba untuk mengejar dunia inilah istimewa berkholak Inilah menikmati kesenangan bagian itu di dunia Yang bukan dalam rakyat Inilah fitnah syahwat Bukan فصار على أهل أحد أحد صلاته على ميت Hmm, fasala ala ahli Uhudin فصلى أه- أهل أه- أهل أهود صلاته على salatahu صلاته على الميت ثم al sarafa ila ila mimbari ila mimbari faqala inni lakum wa anna syahid alaikum wa inni wallahu li anzarahi wa inni wallahi li anzari ila la ang la angzuru la angzu la angzuru ila haudi al-an wa inni aqaitu itu wa inni uqitu mafatihu khazain khazainul ar khazainul ardi au mafati, au mafati au au mafatihul ardi wa inni wallahi ma ma akhafa alaikum ma akhafu alaikum an an anna an tashruku tushriku tushriku ba'di walakin akhafu alaikum an tatanafas an tatanafasu fiha wa fi riwayati walakin walakin riwayatin wa fi riwayatin walakinni akhsya alaikum dunya an tanafasu fiha wa taqat wa taqtatilun wa taqtatilu wa tahliku kama hal kama halaka halaka kama halaka min kana qablakum man kana qablakum qala uqbal qala uqbal Ukbatu Qala Ukbatu Fakana akhara Akhira ma ah, ra'aitu Fakana akhira ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala minbari Nah Wa fi sahih dalam Fatwa dan Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir yang disebut <coughs> Uqbah bin Amir bin Asad bin Malik al-Juhani bin Asanina termasuk sahabat yang terbaik bacaannya untuk Al-Quran om oh, yang seorang pandai memanah. sudah ada seorang yang sangat pencari. Tapi yang diperlihatkan ada 55 hari. Walla misra. Dia diangkat sebagai wali atau penguasa atau gubernur Mesir pada tahun empat dia yang di Mesir tahun 500 Nabi Sallam khawatir yaman keluar dari rumahnya pada satu hari ke Uhud eh, ke ya, ke sholat ala ahli Uhud lalu uh, mensolati sholat atau gitu. berdoa untuk para sahabat ya. ahli Uhud orang-orang yang itu para Uhud sholat tahu alil mayit bagaimana doa beliau untuk jenazah. Setelah sarafat itu beliau berpaling menyelesaikan setelah selesai beliau ilang mimbar kemudian menuju mimbar mimbar masjid masuk kembali ke masjid kemudian ke mimbar dan, mengumpulkan para sahabat lalu mengatakan ini khawatir aku ini aku adalah pendahulu kalian wa ana syahidun alaikum dan aku adalah saksi untuk kalian Allah wa ini dan aku wallahi demi Allah sungguh la, la sungguh, aku melihat telagaku al anfaq ini dan sesungguhnya aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi ya kunci-kunci harta perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi artinya apa umat beliau akan <coughs> kekayaan bumi itu akan dimudahkan untuk didapatkan oleh umat beliau Wa ini dan aku wallahi demi Allah ma akhafu alaikum aku tidaklah khawatir kalian jadi orang-orang musyrik setelah tidak khawatir Walakin akhafu alaikum Sesungguhnya aku khawatirkan atas kalian para sahabatku tanah fasufiha Kalian berlomba mengejar Untuk kendaraan Dalam berat yang lain akan tapi aku khawatir ala alaikum dunya mengkhawatirkan dunia menimpa kalian yaitu kalian perlu berlebat pihak untuk mengejar dunia letak letak tatilun bahkan kalian saling bunuh membunuh gara-gara dunia maka binasalah kalian bagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian Ukman mengatakan maka ceramah Nabi itu khutbah Nabi itu adalah khutbah terakhir yang aku lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan ala mimbar di atas mimbar. tambahan ini yaitu perkataan Ustaz bin Amir dibawakan oleh Imam Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari bunyinya Fakanat akhirnya nazratin nazartuha Itulah terakhir kali aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam فجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعد ما يستفتح من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتي الخير الخير الشاغي يا رسول الله قال فسكت عنه رسول الله فقيل ما شأنك تقول تكلم رسول الله تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه أفضاء الرصداء وقال أين هذا السائل وكأنه حمده حمده حمده وقال إنه لا يأتي الخير لا يأتي الخير لا يأتي الخير الشر نعم. كان سام مسلم جري أكل من الماء الكتابية يقول تبع صاحب الجمهورية أكل من أمر من العاد من وائل السهمي الكواتي في مسجد إسلام sebelum ayahnya. آية. dan dia mencatat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ismi dengan ismi dengan dengan dia kumpulkan dalam uh, dalam ya, dia kumpulkan dia kumpulkan sahih batin hadis-hadis yang dia catat itu dia letakkan dalam buku beliau sama hanya disebutkan dengan sahifah namanya dengan sahifah sahifah buku kumpulan hadis-hadisnya Abdul Ma'amun ulama sahabat dan ubat ahli ibadah yang sahabat. Beliau mengikuti penaklukan Syam bersama ayahnya. Dan dia mengikuti peperangan Sipin dengan perintah dan bapaknya membawa karihun pada kesukaan. Bahkan ya kalau pada dalika setelah itu beliau mengatakan mali wal kenapa? Apa urusan dengan sifin? Jadi diangkat oleh Muawiyah untuk memegang daerah, kemudian daerah Kupah Rasul meninggal di Mesir, akan mengatakan di maka ini. Dan Abdullah bin Amr, Abdullah Anhumat dan Rasulullah SAW Nabi mengatakan jika dibukakan pada kalian perbendaraan versi Romawi, ayo komen antum, kalian akan dibuka orang seperti apa? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku kama Allah, kami akan menjadi sebagaimana yang oleh Allah Azza wa jadi katakan dah. Saya katakan, katakan kasur. Saya akan berebut dunia. Dan kalian, karena kalian berebut dunia, maka kalian paling hasad. Maka tertarun, kemudian kalian saling memutus hubungan. Maka tertarun, saling membenci. biografi sahabat Abdullah bin Amr bin Abdurrahman bin عمان بن عوف بن عبد العوف bin Abdul Harith Zuhra Al-Qurashi Salah seorang dari sepuluh orang yang kata sembilan masuk surga Dan satu dari enam orang ahli surah Ayanahum yang diangkat oleh umat Dan dinyatakan oleh Umar Satu dari kalian enam adalah pengganti setelah Watana Zara An Kemudian beliau melepas haknya yang kemudian Abdurrahman bin Auf merupakan hak ya enggak enggak mau jadi Fatawala Amrasul kemudian dialah yang memimpin jalannya musyawarah untuk menentukan siapa yang jadi pengganti umat kata puji A Utsman tidak artinya malah yang dibayar sebagai pengganti umat dia termasuk awal awal sahabat sahabat yang pertama kali masuk Islam dan dia mengikuti, mengikuti dua hijrah dan mengikuti al-masyahid pula semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. dan zat dinilai termasuk sahabat yang kaya dan banyak berinfak di jalan Allah. Dan dia dikomentar oleh Umar bin Khattab, Sayyid Sayyidun minta jadi muslim. Salah seorang Sayyid itu bukan muslimin. Salah seorang pemimpin, salah seorang pemimpin, meninggal di tahun kalian saling membenci Allah yang dari agama yang lainnya Rumah tanpa itu kemudian berangkatlah kalian menuju masakir kalian membawa sebagian mereka atas tengkuk sebagian yang lain atau maksudnya ya penutikan. tiga hadisnya diatkan Imam Muslim wa makna tahmiluna ba'duhum ala qabi ba'di makna tahmiluna kalian membawa sebagian mereka di atas tengkuk sebagian yang lain ya, kata Imam Nawawi ayat taja'aluna ba'duhum umara'a ala ba'di kalian jadikan sebagian orang miskin muhajirin sebagai amir penguasa untuk mengatur sebagai yang lain. Dan di Sahihain Siapa yang membuat jelma muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri al Anhu yang keempat. Dan nama aslinya Sa'ad Namun lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sa'laka al-Ansari al-Khatwaji Termasuk ulamanya sahabat Wamilal mukasirin termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Peperangan yang pertama kali berikutnya adalah Honda. Karena dia sahabat yang belia di Sirari sini. Kemudian Syahidah baca kemudian beliau mengikuti peperangan-peperangan setelahnya. Dan dan termasuk ulama sahabat, Wani ini dan eh, pemimpin di antara para sahabat. Meninggal pada tahun 74 Beliau mengatakan Rasulullah Wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekelilingnya. Kemudian beliau Nabi SAW mengatakan, Inna mimma aku alaikum yang aku khawatirkan menimpa kalian setelah aku meninggal adalah dibukakannya zuhur dunia. Eh, Bunga dunia. Berzina Tuhan dan perhiasan dunia. Dan ada seorang mengatakan, apakah al khair kebaikan akan datang membawa kejelekan nah, Rasulullah? bukankah harta itu baik apakah membawa bencana maka Nabi pun terdiam sampai ada orang yang mengatakan pada orang tadi masa nuka kenapa kamu dilepuk nyeletuk bicara ya. Takalama Rasulullah Rasulullah bicara Walau kali muka Nabi tidak mengajak kamu bicara Kenapa kamu ngomong kayak Kenapa kamu dilepuk? Gitu. Bahwa ini dan kami yakin Anu yanzil Alihi turun wahyu pada Nabi. Tapi itu karena turun wahyu. Apa apa maka Nabi pun tersadar setelah turunnya wahyu. ia bisa kemudian dia mengusap oh, do, ya, keringat beliau. Dia bertuju rahba oh, akhirnya keringat. Karena kalau turun wahyu Nabi itu dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Berkeringat, dingin pun berkeringat. Kemudian dia bertanya, Aina hadis sa'i? Ya, di manakah sang penanya seakan-akan Nabi SAW memuji orang penanya tersebut. Dan Nabi mengatakan inna layak di al khair layak al khair Sesungguhnya kebaikan tidak akan membawa kejelekan. Dan melihat yang lain Nabi mengatakan ayat sa'ilu anik siapa yang bertanya tadi? Awak khairun awak khairun buat apakah kebaikan yang dimaksudkan itu? Nah, dikatakan tiga kali. ini khaira la ya'ti illa bil khair. Jika itu adalah murni kebaikan, maka kebaikan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Yang yang butul rabi'u namun di antara tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Arabi musim semi itu ada tumbuhan yang yak yak yaktulu hab, habata yaktulu habata tuluh sembilan, intifaful cotton perut melengkung karena banyak makan atau makan makanan yang lalu apa tidak sesuai dengan perut tidak cocok bangunan anwa menurut asyaf wa Maka ada berbagai banyak rumput dan pepohonan Atau pohon-pohon kecil Jika anak-anak binatang ternak itu terlalu banyak memakannya Insya sahabat berbunuhnya maka akan menggelembung perutnya Wanhabasa pihak al aklus dan mereka terganjal, tertahan, tidak bisa makan, makanan tersebut mengganjalnya, akhirnya mati. Ya, ada tumbuhan yang bisa menyebabkan mati karena kebanyakan. Ada tumbuhan yang jika dimakan terlalu banyak oleh binatang itu bisa jadi mati binatang. ya lumu lumu maknanya ya kubu minal qatli atau hampir mati. Ila akhiratan qatli kecuali binatang yang memakan e, daun-daunan yang hijau. Ya, Lihat dua Sadar maksudnya al-husn dahan, besar dan tanaman, wal dan sayuran yang berwarna hijau. Fal huna maka Qadru di sini maksudnya sa'al bukul sayuran yang tar'ahal mawasi yang dimakan oleh para binatang ternak setelah kering. Bukan karena onmal bukul demikian juga salah satu jenis sayuran, namun bukan jenis sayuran yang kering. Fa'inah maka bin, kecuali binatang yang memakan khodat, memakan sayuran. Fa'inaha akalat maka binatang ternak tersebut akan makan kata idan tadat khosiratuha jika telah intadat memanjang pinggangnya binatang maksudnya apa? kenyang ya ini tiga ini syafiat kenyang khosir itu eh, Tiga. istakbarat aina syamsi maka dia akan menghadap ke arah matahari ini berhenti makan kemudian apa bahasa namanya gede akan bukan ya apa gede bahasa apa umum Pasal atot wabalat lalu dia buang apa mengeluarkan tinja wabalat dan kencing. Ya, 24 salatot artinya alqat ba'oha mengeluarkan tinjanya sahlan rokikon mudah rokikon ya encer tidak kemudian terpendam dalam perutnya kemudian menggelembung ya, dan itu membunuhnya kalau tadi binatang yang tadi karena makan itu kemudian perutnya menggelembung dan tidak bisa buang air akhirnya mati semua taat kemudian dia pun eh, mengembara lagi. Wa inna hadal mas ini harta ini adalah hijau dan manis. Wa nikma sahibul muslim huwa dan harta adalah sebaik-baik harta seorang muslim. Namun liman akta min miskin wal yatim. Namun jika orang tersebut hartanya tersebut digunakan untuk memberikan nafkah infak untuk pada orang miskin dan anak yatim dan ibu yatim. Bukan kepada Rasulullah SAW. Fa'inahu man akan tapi ada orang yang mengambil harta dibayar haknya tanpa haknya. Kalau dia kul wala yisba Seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang Yakunu alihim alaihi syahida dan akan menjadi saksi untuk orang tersebut yang kiamat pada kiamat nanti. Maksudnya orang yang menikmati dunia itu ada dua macam. Seperti binatang tanah, habis musim semi datang, akan hijau semua. Binatang kan senang sekali. Dan hijaunya, nah, tumbuhan-tumbuhan itu seperti dunia. Maka kemudian binatang tanah pada lahan makan. Nah, orang menyikapi dunia itu sebagaimana dua jenis binatang tanah tadi ada yang kemudian dia sekarang sampai akhirnya perutnya penuh dua dunia mati karena dunia bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya dunia di perutnya ya, kayak binatang yang makan tadi berhenti-berhenti akhirnya mati ya, karena kekenyangan maka ada orang yang mengumpulkan dunia tidak tanpa mikir-mikir lagi namun ada orang yang menghabiskan seperti itu binatang yang kedua makan, kenyang, berhenti. Berhenti, berhenti. Masa orang yang ngambil dunia, cukup. Bukan Rasulullah, Nabi Muhammad, pada ayat